Roja Bandung 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan sesi pertama. Kemudian kita akan melanjutkan ke sesi kedua selepas kita melaksanakan sholat zuhur. Um, sebelum kita melanjutkan kepada materi berikutnya, seperti yang telah kita sampaikan, Ustadz akan mencoba menjawab sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan e, bagaimana kiat-kiat seorang anak dalam posisi dia sebagai seorang istri maupun suami terhadap kedua orang tuanya. Ini berkaitan dengan e, adab dan e, berkaitan dengan adab dari seorang anak kepada orang tua kepada seorang anak yang posisinya sudah menjadi suami dan posisinya sudah menjadi istri. Ya, tafadhal Ustaz. Insyaallah. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd sebuah pertanyaan yang sangat penting sekali karena posisi manusia itu berubah-ubah status dia itu berubah dulu anak kemudian dia menikah menjadi suami. Tapi posisinya tetap anak yang memiliki istri. Begitu pula seorang putri. Posisi dia sebelum menikah anak. Setelah menikah tetap anak. Namun anak yang posisinya sebagai istri untuk orang lain berkaitan dengan bab birrul walidain, maka kita harus paham bahwa seorang anak lelaki ketika dia sudah menikah, maka kewajiban dia berbakti sejatinya tidak berubah. Sama sekali. Namun dia memiliki tambahan tanggung jawab untuk istrinya. Kita akan lihat nanti bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika dia menikah dia tidak serumah sama ibunya. Karena dia tahu dia posisi sebagai seorang suami, istri kalau mungkin dikumpulkan sama orang tuanya, akan terjadi konflik terus. Sehingga dia memilih untuk bertetanggaan dengan ibunya, tapi tidak satu rumah. Di mana-mana kita lihat kadangkala konflik itu terjadi antara menantu sama sama mertua, hanya gara-gara masalah sepele. Maka seorang anak yang menjadi suami tetap dia wajib berbakti kepada orang tuanya sama. Cuma di sini dia punya tanggung jawab. Istrinya ini mau diapain nih? Dia punya istri. Allah berfirman, Askinuhunna, coba dibaca di surat At-Talaq ya. Ayat 6 ya. A'udzu rajim askinuhunna min haitsu sakantum min wujdi wujdikum wala tudarruhunna li, li, alaihinna. Baik, cukup. Dibaca artinya? Eh, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Nah, jadi seorang suami apabila dia memiliki istri dan ingin istrinya kumpul sama orang tuanya. Kadang-kadang suami ngomong apa harus kumpul sama ibuku. Nggak masalah. Asalkan tidak membahayakan istri. Soalnya kadang-kadang kalau tiap hari ribut antara mertua sama istri berarti sudah membahayakan istrinya. Tapi ada mertua yang cocok sama menantunya. Artinya nggak ada masalah. Istri kita nyaman, ibu kita nyaman. Ini apabila seorang telah menjadi suami. Artinya kewajiban dia berbakti kepada orang tuanya sebenarnya tetap tidak berubah. Namun saat itu dia memiliki tanggung jawab yang bertambah. Berbeda dengan seorang wanita apabila sudah menikah. Ketika wanita ini, seorang putri, dinikahkan oleh orang tuanya, maka ada peralihan tanggung jawab orang tua wanita ini menyerahkan putrinya kepada itu laki. Dia mengatakan zawajtuka wa angkahtuka binti bimahar sekian. Aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau dengan putriku dengan mahar sekalian. Ada perakhiran tanggung jawab. Bahkan surga dan rakanya anak perempuan pun ketika itu berada pada suami. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu tuh surgamu atau nerakamu. Ini untuk seorang anak yang sudah menjadi istri. Posisi dia sebagai istri. Bagaimana dia dengan orang tuanya? Tetap dia punya kewajiban berbakti kepada orang tua, akan tetapi ada batasan-batasan. Selama perintah orang tua itu tidak bertentangan dengan perintah suami. Artinya kalau orang tua ngomong, nak kau datang ke rumahku nak. Lalu sang anak mengatakan, bu aku sama suamiku nggak boleh pergi. Mana yang harus ditaatin? Suaminya. Kadang kala orang tua marah, kau itu kok sekarang durhaka sama ayah. Seperti itu. Maka yang dijawab, ayah sudah menikahkan aku dengan dia. Ada serah terima ini, anakku aku kasihkan kepadamu. Maka orang tua yang tidak ingin anaknya berubah, jangan ngawinkan anaknya. Iya. Ada orang tua yang terus intervensi sama anaknya. Udah nikah, tapi terus intervensi. Artinya, nak kok harus nurut sama bapak ini itu. Kadangkala suami ngomong, nak kau aku minta berhenti. Ah, suaminya ngomong sama istrinya, istriku aku minta kau berhenti kerja. Kau ngurusin anak-anak. Tapi pihak orang tua melarang. Kau tetap harus bekerja. Mana yang harus ditaatin? Suaminya dalam kondisi seperti ini. Kecuali ada persyaratan sebelum menikah. Jadi dari pihak orang tua ngomong, aku akan nikahkan kau dengan putriku dengan catatan satu. Anakku nggak boleh keluar dari rumah ini. Ada syarat. Dan itu harus dipenuhi syarat itu. Kadangkala -kadang orang tua ngomong, aku cuma punya anak perempuan satu. Kalau kau bawa pergi, siapa yang ngurus kita? Kalau kau mau menerima, maka dia tetap di rumah ini tidak boleh keluar. Maka sang suami wajib untuk memenuhi syarat itu. Nggak ada lagi dia mengatakan, kau oh, istriku iya dan kau sudah menerima syarat itu. Aku menjadi istrimu dengan catatan aku tetap di rumah ini. Kalau nggak mau suaminya, ya udah cari perempuan lain. Al-mu'minun ala syurutihim. Kita itu harus memenuhi syarat-syarat yang kita bikin. Kalau memang ada persyaratan. Tapi kalau tidak ada persyaratan, maka suaminya mau bawa pergi, si anak harus patuh kepada suaminya. Karena posisi dia sebagai istri. Dan bapaknya sudah menyerahkan dia kepada suaminya. Tapi ingat, suami juga punya kewajiban berbuat baik kepada mertuanya. Kadangkala ada suami-suami yang mau sama anaknya, sama mertuanya nggak mau. Iya. Orang tuanya sak mertuanya sakit atau apa nggak diurusin. Mertuanya butuh nggak dibantuin. Ini contoh-contoh suami yang tidak baik. Kita itu diperintahkan untuk menjaga hubungan baik dengan umat Islam. Apalagi mertua nih yang sudah ngasih anaknya sama kita. Masa kita nggak baik sama dia? Jadi itu kira-kira batasan-batasan ketika seorang anak menjadi suami seorang anak menjadi istri. Jadi apabila menjadi suami, ingat tetap tidak berubah. Artinya nggak bisa setelah dia menjadi suami, maka dia nurut sama istrinya. Nggak ada. Beda sama ketika menjadi istri, maka dia wajib mentaati perintah suaminya lebih daripada kedua orang tuanya. Dalilnya apa? Ya hadis tadi, innama huwa jannatuki au naruki. Sesungguhnya dia adalah surga atau nerakamu dan anak-anak perempuan tetap berbakti sama orang tuanya. Tetap artinya dia punya rizki, dia kirim buat ibunya, dia kirim buat bapaknya, dia telepon, dia mau berziarah izin sama suaminya. Aku mau silaturahim dan suami tidak boleh melarang anak melarang istrinya untuk menyambung rahim. Kecuali ada penyebab. Artinya gini, Anda punya istri kalau berangkat ke rumah kakaknya umpamanya selalu bikin masalah. Oh, anak ngomong, mulai saat ini kau jangan berangkat ke rumah kakakmu. Kalau kakak mau mau ke sini fabel, tapi kau jangan. Soalnya kau kalau ke sana mesti ribut, kata dia. Ada wanita-wanita kalau ziarah ke rumah orang tuanya, balik ke rumah suaminya, itu nuntut macam-macam. Karena habis disuntik sama orang tuanya. Kau minta ini, kau minta ini. Iya ada. Jadi kadang-kala kita lihat istri, kau kok berubah sekarang? Yang minta mobil, yang minta ini itu. Sebelumnya enggak. Oh berarti ini dirusak di di rumah sana. Yang awalnya kona'ah, nerima. Tapi pulang dari sana jadi enggak benar. Maka boleh kita membatasi asalkan ada penyebabnya. Mungkin seperti itu sebagai mukadimah kita ya. Agar tidak salah kaprah kita dalam menyikapi apabila kita menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri untuk ibu-ibu. Barakallahu fiik. Baik. Kita lanjutkan hadis yang ke-9. Fadal. Tadi kita sudah minta yang baca bergilir biar tak ngantuk jemaah. Hadis nomor 9 ya. Hadis hadis nomor 9. <clears throat> Abu Nuaim menyampaikan kepada kami dengan mengatakan Sufyan menyampaikan kepada kami dari Hisham bin Urwah dari ayahnya firman Allah Subhanahu wa taala waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Quran surah Al-Isra ayat 24. Dia berkata la tamtani min syai'in ahabbahu janganlah kamu menolak sesuatu yang mereka sukai. Subhanallah. Subhanallah. Isnad sahih. Iya, ini perintah Allah di surat surah apa? Al-Isra ayat 24 ya. Waqfit lahuma janahadzul. Janah itu artinya sayap, jemaah. Azul itu kerendahan. Artinya rendahkan seakan-akan engkau itu burung yang memiliki sayap rendahkan. Kita lihat burung itu kadangkala mengangkat sayapnya menunjukkan kesombongan. Tapi kadang-kadang dia meletakkan sayapnya sampai nempel sama tanah. Minar rohma yang penuh kasih sayang. Artinya anak sama orang tua ini jangan sampai sombong. Walaupun dia lebih pinter. Walaupun titelnya itu lebih tinggi. Karena kadang kadangkala ada yang bapaknya itu mayor. Anaknya bintang dua itu kadang-kala ada sedikit anak ini merasa, apalagi di dunia militer ya. Dunia militer ini kan memang menghargai atasan gitu. Tapi nggak ada. Tetap kau itu harus tunduk sama kedua orang tua, penuh kerendahan, tawaduk sama mereka. Seorang presiden pun kalau masuk rumahnya ketemu orang tuanya, maka dia pangkatnya anak yang harus berbakti. Tinggalkan semua titel itu, semua jabatan itu. Di sini Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair ini seorang tabi'in. Dia itu keponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia banyak meriwayatkan hadis dari bibinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dan di antara kisah Urwah bin Zubair yang sangat terkenal sekali kisah dipotong kakinya dia. Ketika dia berangkat dari Madinah menuju ke Damaskus, di tengah jalan kakinya kena apa? Kena tetanus mungkin ya. Atau kena penyakit gula. Antara itu yang penting kakinya membusuk dan harus dipotong. Dipotong kakinya Allah super Ada yang mengatakan dia gak mau dibius. Dia tetap aku dia mengatakan mana mungkin seorang hamba itu minum sesuatu yang menyebabkan dia lupa dari zikrullah. Maka dia gak mau. Dan dipotong karena rasa sakitnya tidak tertahan dia pingsan. Tapi pingsannya tidak dibuat dia sendiri gitu Beda dengan orang minum. Minum bius atau apa dia berarti dia yang bertindak. Tapi kalau ini karena tidak tahan dia. Dia pingsan. Kemudian ketika selesai dipotong. Dia ngomong, Ya Allah engkau tahu bahwasanya aku tidak menggunakan kakiku ini untuk kemaksiatan. Dia mengatakan itu kepada Allah. Dan dia kemudian bersyukur. Ya Allah kau kasih aku empat. Dua tangan dan dua kaki. Yang kau ambil cuma satu ya Allah. Yang kau sisakan lebih banyak daripada yang kau ambil. Di sini seorang hamba akan pandai bersyukur kepada Allah kalau dia melihat kepada kelebihan, tidak kepada kekurangan. Kemudian pas kejadian itu, anaknya Urwah satu yang paling besar kalau nggak salah, itu masuk di tempat pacuan kudanya Khalifah jatuh mati. Lalu dia mengatakan, Ya Allah, kau kasih aku tujuh. Yang kau ambil cuma satu. Ya Anaknya masih ada. Ini Urwah bin Zubair. Seorang tabi'in termasuk alim ulama. Pada masa itu, dia mengatakan di antara makna waqfit lahuma janahad dhulli minar rahmah la tamtani min syai'in ahabba. Jangan engkau menghalangi atau tidak memenuhi ya keinginan orang tua. Kalau kau bisa. Nih anak, kalau orang tua minta nak, ummi kau kepingin umroh nak ya. Dan kau bisa berangkat kan berangkatmu ibu. Kadang kalau seorang ibu minta nak, ibu antarkan dia ke rumahnya. Ke rumahnya fulana, ibu mau berkunjung. Lalu sang anak, ada apa sih bu di sana bu? Ibu di rumah aja, nggak boleh. Antarkan ibu. Apa saja yang kita bisa berikan kepada kedua orang tua kita, berikan. Selama tidak membahayakan keduanya. Karena kadangkala anak salah kaprah memahami asar ini. Pernah di Bondoso itu ada orang tua kena stroke. Orang tuanya kepingin makan gulai. Gulai kambing. Padahal kata Masya Allah. Nah, padahal udah harus ngurangin dia. Akhirnya sang anak tetap maksa belikan. Opname akhirnya orang tuanya. Ya enggak lah. Kita lihat hal-hal yang tidak membahayakan kedua orang tua kita. Dan kita bisa memenuhi orang tua kita kepingin pindah rumah umpamanya. Dan kita punya biaya. Ikinkan rumah orang tua Apa saja yang bisa kita berikan kepada orang tua kita. Selama kita mampu berikan kepada kedua. Dan biasanya ini terjadi ketika orang tua sudah sepuh. Di surat Al-Isra ayat 23. Coba dibaca. Nah. Fadal. Ini mic-nya tolong di Masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالد وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما Barakallahu fikum. Artinya? Artinya Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai ber, berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan uf, perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak, membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Subhanallah. Kenapa kok Perintah ini lebih ditekankan ketika orang tua sepuh. Ini hadiahnya kapan dibagi Nah itu bisa dibagi? Oh iya, gimana pembawa acara? Masya Allah. Sisanya bawa pulang gitu. <laughs> nah, siapa yang menjawab? Fabar. Sudah, sudah enggak? Karena sudah nggak ada kekuatan lagi Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kasih hadiah. Ya. Karena tidak ada kekuatan sahih. Kalau dulu orang tua masih muda, masih sehat. Kita itu nurut dan taat kepada orang tua karena takut. Artinya kita kalau nggak nurut mungkin dipukul. Kalau kita nggak nurut mungkin kita nggak dikasih duit. Ada banyak hal yang menyebabkan kita akhirnya taat sama orang tua. Tapi ketika orang tua sudah lemah dan orang tua butuh sama anaknya. Biasanya orang tua mulai butuh. Anaknya yang kerja, anaknya yang ngasih tiap bulan. Biasanya sang anak mulai berani untuk ya tidak memenuhi kebutuhannya. Tidak taat kepada perintahnya karena orang tua sudah sudah sepuh ya. Maka Allah ingatkan di sini ketika sudah sepuh maka tatkala itu engkau seharusnya me merendahkan dirimu kepada kedua orang tuamu dan lebih berbaik hati kepada keduanya. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan kepada bab yang selanjutnya. Fadal. Uh, eh, hadis ke-10 bab membalas jasa kedua orang tua. Hadis ke-10 dari Abu Hurairah uh, radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda la ya la yajzi waladun wal walidahu illa ay yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu seorang anak tidak akan mampu membalas jasa orang tuanya kecuali dia mendapati orang tuanya sebagai budak lantas dia membelinya lalu memerdekakannya sahih uh, hadis riwayat muslim barakallahu fik inilah jadi nggak mungkin anak itu membalas kedua orang tuanya Kecuali dalam satu kondisi. Orang tuanya jadi budak. Dan ini dalam kondisi yang sangat-sangat jarang sekali. Apalagi sekarang masa perbudakan sudah udah gak ada. Tapi ingat masalah perbudakannya. Banyak orang berpikir Islam kok membolehkan perbudakan. Nah, Islam membolehkan perbudakan ketika itu ada. Tapi ketika ada pun Islam berusaha untuk membebaskan budak. Kalau antum lihat banyak sekali amalan yang perintahnya membebaskan budak. Coba sebutkan tiga amalan yang membebaskan budak. Karena kasih hadiah. Nah, tiga ya. Nah, satu. Uh, mengucapkan enggak ini bukan mengucapkan la ilaha illallah wa la syarika lahu kulli Bukan itu sama dengan membebaskan budak. Ini satu amalan atau atau dosa, kita katakan dosa yang penghapusannya kafaratnya membebaskan budak. Dosa yang dihapuskan dengan cara membebaskan budak. Banyak tuh. Iya. Ya, eh, Hmm. melakukan hubungan ketika eh, uh, puasa. Iya, di bulan Ramadan. Nah, jima di siang hari di bulan Ramadan. Nah, membebaskan budak. Yang kedua. Jarang jarang berdosa jadi lupa gitu kan. <laughs> Barakallahu fikum. Iya. Eh, Oke, okay. karena sudah dijawab satu, kita lanjutkan yang kedua. Orang yang sumpah. Membatalkan sumpahnya. Itu membebaskan budak. Orang yang melakukan zihar. Yang mengatakan kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Nah, yang ketiga, orang yang membunuh orang yang membunuh, orang membunuh tidak dengan sengaja, itu salah satunya untuk menghapuskan dosanya dengan membebarkan budak atau puasa 60 60 hari, 2 bulan berturut-turut ya. Kemudian apa lagi? Jemaah. Udah habis. Nanti kalau ingat lagi. Baik. Ini berarti Islam sebenarnya memerangi perbudakan. Tapi ketika perbudakan ada, ada hukumnya. Ketika ada perbudakan, mau nggak mau ada hukum perbudakan. Di antara hukum perbudakan itu, budak boleh digauli sama majikan, lelakinya yang memiliki dia. Kenapa jamaah? Karena kalau budak ini tidak bisa digauli, dalam kondisi dia itu budak, akan terjadi kerusakan. Bagaimana dia menyalurkan hasrat dia? sedangkan dia dimiliki oleh orang. Maka ada hukum-hukum yang berkaitan dengan budak itu. Kemudian budak kalau mau menikah harus dengan izin e, majikannya. Lalu ada namanya budak membebaskan dirinya sendiri. Itu banyak anjuran-anjuran seperti itu. Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan perbudakan. Tapi Islam bukan menganjurkan perbudakan. Tidak. Baik, barakallahu fikum. Dilanjutkan. Mungkin yang lainnya. Yang baca? Biar nggak ngantuk nih. Mungkin anu bapak pembawa acara bisa melihat yang ngantuk disuruh baca gitu. Iya. Kan Gimana? Pembawa acaranya. Hadis 11. Nah, hadis nomor 11, asar nomor 11 ya ada menyampaikan kepada kami dengan mengatakan Syu'abah menyampaikan kepada kami dan mengatakan Said bin Abu Bardah menyampaikan kepada kami dia berkata aku mendengar ayahku menyampaikan bahwa dia menyaksikan Ibnu Umar dan seorang dari Yamam melakukan Baik, pertanyaannya siapa ayahnya Umar Abu Burdah mengatakan Said Said Abu Burdah mengatakan aku mendengar ayahku. Iya. Ayahnya Abu Burdah ini Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari. Dia Abu Burdah bin Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari sahabat Nabi ya. Yang terkenal. Dia menyaksikan Ibu Munar dan seorang dari Yamam melakukan tawaf di Ka'bah dengan menggendong ibunya di belakang di atas punggungnya. Seraya menyampaikan syair inilah ba'iruha Al-Muzallal Al-Muzallu Al-Muzallal apa Al-Muzallu? Al-Muzallu Al-Muzallalu Nah In In ud'irat Rikabuha lam uzar Artinya, baginya aku ibarat ontanya yang jinak dan patuh jika dia membuat ontak kendaraan terperanjat, maka aku tidak terperanjat. Uh, ada yang faham dengan syair ini? Dia menceritakan bagaimana kebaktian dia kepada ibunya. Dia gendong ibunya. Biasanya onta-onta itu kadang-kadang terperanjat, ditakut-takutin. Uh, di apa ya, dikesu kalau bahasa Jawanya. Kagetkan. Dikagetkan itu. Pada kaget semuanya, pada berdiri semua onta-onta itu. Tapi kalau aku nggak pernah kaget. Artinya aku selalu membuat ibuku nyaman di di punggang eh, di pundakku atau di punggungku seperti itu. Nah, Summa qala ya benu Umar atoroni jazaituha kola la wala bizafratin wala bizafrati wahidat wahidatin summa tofabnu benu umaro fa'atal mukoma fasolla makoma musolla rokataini summa kola ya benu abi ya benu abi Musa inna kulla rokataini tukafironi ma amama muha ma amama ma amama huma kemudian ayahku bertanya wahai ibnu Umar apakah menurutmu aku sudah mampu membalas ibuku Ibnu Umar berkata, "Tidak, meskipun hanya sekali sekali tarikan nafas." Kemudian Ibnu Umar tawaf dan Tunggu sebentar. Summa qala, kemudian yang berkata siapa? Ayahku. Wahai Ibnu Umar, siapa yang berkata di situ? Enggak. Ini yang berkata orang Yaman yang gendong itu yang bertanya. Bukan. Iya, Ana bisa minta satu kalau masih ada. Kok terjemahannya kadang kalah. Nah. Iya, ini ada kesalahan terjemahan. Kemudian ayahku bertanya. Yang bertanya masa ayahnya. Yang bertanya orang Yaman tadi itu. Yang gendong ibunya ini yang bertanya. Kemudian subhanallah ya, itulah terjemahan jemaah ya. Iya, seperti itu. Kemudian lelaki dari Yaman itu, nah, Iya, lelaki dari mana itu bertanya, "Wahai ibunda, apakah?" Karena ini menanyakan ibunya kan? Iya. Silahkan. Kemudian Ibnu Umar tawaf dan mendatangi makam, lata sholat dua rakaat. Kemudian berkata, Wahai putra Abu Musa, sungguhnya setiap sholat dua rakaat menghapus, menghapus dosa yang ada di depannya. Sahih isnad. Subhanallah, lihat. Tidak meskipun hanya sekali tarikan nafas. Allahu Akbar ya. Kita ini kalau berbuat baik sepanjang masa sama ibu kita, satu tarikan nafas dia ketika melahirkan kita itu belum terbalas. Maka jangan sampai seorang anak itu merasa telah berbuat baik sama ibunya. Seakan-akan anak apa yang belum anak lakukan? Semua anak jangan sampai. Bayangkan ini orang berangkat dari Yaman. Yaman ke Jeddah itu Allah kata teman anak 2000 kilometer. 2000 km dia gendong ibunya. Sampai ke sana. Dan belum terbalaskan jemaah. Satu tarikan nafas. Belum ketika dia hamil. Belum ketika dia nyusui. Belum ketika dia gendong itu anak. Belum dia ngajarin subhanallah. Maka jangan sampai ada seorang anak yang merasa telah berbuat baik kepada orang tuanya. Soalnya kalau dia sudah merasa berbuat baik. Kebaikannya akan berkurang. Orang itu akan menambah kebaikannya ketika merasa belum baik. Tapi ketika dia sudah merasa baik, oh alhamdulillah aku sudah, aku apa yang belum aku lakukan? Aku belikan orang tuaku rumah, aku belikan ini itu subhanallah. Belum jaman. Satu tarikan nafas itu belum terbalaskan apalagi yang lainnya. Pernah Anda pernah baca buku kalau nggak salah di Ibnul Jauzi ya. Menjelaskan tentang empat saudara yang ibunya sudah sepuh. Kemudian mereka musyawarah. Ibu ini mau ikut siapa? Karena nggak mungkin ibu di sini sehari, di situ dua hari. Ya harus tinggal di satu tempat lah, kesian ibu. Kakaknya yang paling besar mengatakan kepada adik-adiknya. Yang memelihara ibu nggak dapat warisan. Yang memelihara ibu nggak dapat warisan. Adik-adiknya ngomong, wah udah miara ibu masa nggak dapat warisan? Seharusnya mungkin warisannya lebih lebih banyak. Akhirnya nggak ada yang mau adik-adiknya. Ya sudah kakaknya yang mengambil. Kata kakaknya subhanallah katanya. Masa yang membawa surga ke rumahnya masih minta warisan Itu pintu surga dia bawa ke rumahnya. Masih minta warisan kata kadang -kadang orang tidak berpikir ke akhirat. Dia pikir lelahnya di dunia. Ngurusin. Itu surga maka berkait dengan berbakti dengan orang tua, yang apalagi ibu ya, apalagi seorang ibu, jangan merasa telah berbuat baik kepada ibu walaupun semua harta kita berikan kepada keduanya. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Masya Allah. Bang ini mana? Yang baca siapa Bang silahkan silahkan ah Bismillah di ke-12 Abdullah bin Salih menyampaikan kepada kami dengan mengatakan Laits menyampaikan kepadaku dengan mengatakan Khalid bin Yazid menyampaikan kepadaku dari Said bin Abu Hilal dari Abu Hazim dari Abu Murrah maula bekas budak akil dia berkata <clears throat> anna Aba Hurairah kana yastakhlifuhu Marwanu wa kana yakunu bizil Hulaifata fakanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar qala fa idza arada ay yakhruja waqafa ala babiha qala assalamu alayki ya ummata warahmatuhu warahmatullahi wabarakatuh fa fatakulu wa alaikassalam ya bunayya warahmatullahi wabarakatuh fayakul roh rohimakillahu kama rabbai rabbaitini sogiro fatakulu rahimakallahu kama barortani kabiron Thumma idza arada khula sona'a mislah. Abu Hurairah pernah diangkat sebagai gubernur oleh Marwan. Ketika itu dia bertugas di Zulhulaifah. Baik, mana Zulhulaifah ini cama? Bi'ir Ali. Jadi sebenarnya nama yang syar'i itu Zulhulaifah, bukan Bi'ir Ali. Bi'ir Ali artinya sumurnya Ali. Jadi memang ada cerita di balik penamaan itu katanya Ali pernah berperang melawan jin-jin di sana dan mengalahkan mereka akhirnya dikenal dengan Bir Ali wallahu alam ya. Kadangkala nama itu sudah sudah terkenang bertahun-tahun sehingga tidak bisa dirubah. Di Madinah itu ada juga namanya tempat An-Nabiyah. Tapi sudah hilang sekarang. Ada yang mengatakan itu dari Il An-Nabiyah melaknat Nabi Muhammad SAW. Tapi wallahu alam. Jadi nama-nama yang baru yang dahulunya tidak ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini Dhul Hulaifa. Jadi Abu Hurairah pernah diangkat sebagai gubernur oleh Marwan. Ini terjemahan yang kurang pas. Karena Marwan tidak pernah menjadi khalifah. Marwan itu jadi gubernur Medina. Artinya yastakhlifuhu ini menjadikan Abu Hurairah gantinya Marwan ketika Marwan keluar kota. Apa istilahnya? PJS, pejabat. Iya, PJS. Nah, sahih. Rasul SAW kadang kala yastakhlif Ali bin Abi Thalib, menjadikan Ali sebagai pengganti ketika Nabi perang alaihi salatu wassalam. Artinya yastakhlif itu bukan diangkat sebagai gubernur. Makanya jemaah yang belajar Islam dari terjemahan ini banyak salahnya namun dia nggak sadar. Karena dia memang nggak tahu makna aslinya. Di Indonesia sekarang muncul ustadz-ustadz besar ya. Tapi nggak bisa bahasa Arab. Artinya dia belajar Islamnya dari buku terjemahan. Mungkin sebagian kan buku terjemahan banyak sekarang. Nah, tapi buku terjemahan itu butuh adanya muraja. Ada editor yang baca lagi, yang ulang lagi. Sehingga orang yang belajar dari buku terjemahan merasa aman. Seperti, per, seperti buku Adabul Mufrad. Adabul Mufrad ini kan sekarang sudah ada editor-editornya. Terkadang salah tulis. ya. Apalagi dulu itu belum dicetak, ditulis tangan. Yang nulis tangan itu ngantuk kalau dikatakan ya. Akhirnya kayak tadi ya tashir pakai kho atau pakai ha. Itu kadangkala terjadi. Nah, lihat dilanjutkan. Jadi artinya Abu Hurairah Abu Hurairah pernah ditugaskan untuk menggantikan kedudukan gubernur oleh Marwan seperti itu. Iya. <laughs> yang menggantikan Marwan mungkin ya. Nah, ketika itu dia bertugas di Zulhulaifah. Ibunya menempati sebuah nih, ada yang kurang. Sebuah rumah mungkin. Sebuah rumah, tambahin rumah. jemaah. Sementara dia sebuah... ibunya menempati sebuah rumah sementara dia di rumah yang lain. Nih, tadi Anda sampaikan Abu Hurairah itu tidak satu rumah. Karena dia sebagai seorang suami, ya dia menjaga istrinya. Tapi dia tetap harus berbakti sama kedua orang tua yang ada adalah ibunya di sini. Maka dia bertetanggaan, rumahnya bertetanggaan. Baik. Abu Murrah berkata, jika Abu Hurairah hendak keluar, dia berdiri di depan pintu rumah ibunya dan mengucapkan Assalamu alaiki atau salam sejahtera bagimu wahai bunda. Nah, bunda, apakah boleh kita memanggil orang tua kita dengan sebutan ibunda? Bunda. Boleh nggak jamaah? Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena aslinya semua itu boleh urusan adat istiadat kecuali ada dalil yang mengharamkan. Nah. Asalnya boleh kena karena sebagian orang di Indonesia ini lagi meributkan. Bunda itu seakan-akan untuk Bunda Maria. Iya, jadi orang itu seakan-akan nama itu khusus untuk orang Nasrani. Padahal tidak. Bunda itu umum di mana-mana, di daerah mana yang memanggil pakai Bunda? Sunda. Sunda pakai bunda. Terus Banjar Mama. Masya Allah. Mama pakai K gitu kan ya. <laughs> nah, jadi panggilan-panggilan sebenarnya boleh. Kadang-kadang ada orang, boleh nggak anak manggil bapaknya Baba? Ada yang, itu Baba itu, Baba paus gitu apa. Enggak, jadi ada memang <laughs> Baba Salim. Ini Baba Rafi ini, kalau Baba Salim. Nah, iya. Jadi ada panggilan-panggilan yang tidak ada masalah. Istri manggil suaminya ayah boleh nggak? Emang ayahnya dia dipanggil ayah. Terus suami manggil istrinya mama. Mama. Nah, boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Bukan ibu kita gitu. Betul istri-istri kita. Tapi nggak paham salah mas Jemaah. Yang nggak boleh itu mengatakan kepada istrinya engkau seperti punggung ibuku. Syekh bin Utsaimin menjelaskan bahwasanya panggilan ini panggilan eh, panggilan rayuan sebenarnya panggilan untuk memanja istri atau mengajarkan kepada anak. Jadi suami manggil istrinya mama supaya anaknya manggilnya mama. Karena kalau suami panggil nama, anak itu panggil nama juga. Karena dia biasa dengar bapaknya manggil nama ibunya. Baik. Tafadhol. Assalamualaikum wahai bunda warahmatullahi wabarakatuh dan rahmat Allah serta berkahnya. Ibunya menjawab, waalaikumsalam Juga salam sejahtera bagimu wahai putraku warahmatullahi wabarakatuh dan rahmat Allah serta berkahnya. Abu Hurairah berkata, "Semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau telah mendidikku di waktu kecil." Ibunya menjawab, "Semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau berbakti kepadaku di masa tua." Subhanallah, kita lihat perbedaannya. Masa kecil dan masa tua. Kita ketika kecil butuh sama orang tua kita. Orang tua kita ketika sudah sepuh butuh sama kita. Jadi kembali sebenarnya. Tafadhol. Lebih dari itu, jika hendak masuk rumah untuk menemui ibunya, Abu Hurairah melakukan yang seperti itu. Doif isnad pada isnadnya terdapat rawi bernama Said bin Abu Hilal. Dia telah bercampur atau kacau hafalannya. Baik, ini asar ini secara sanadnya doif. Tapi kalau dilihat di hadis yang nomor 14, kita lihat hadis nomor 14, Hadis nomor 11 ini sebenarnya menguatkan kejadian itu. Coba dibaca hadis nomor 14. Hadis nomor 14 Dia mengatakan Abdurrahman bin Syaibah menyampaikan kepada kami dengan mengatakan Dia, dia siapa ya? Ibnu Abi Fud, Ibnu Abu Fudaik memberitahukan memberitakan kepadaku dengan mengatakan Musa menyampaikan kepadaku dari Abu Hazim bahwa Abu Murrah Maula Ibnu Hani putri Abu Thalib memberitakan kepadanya Anahu rokiba ma'a Abi Hurairah ila ardihi bil aqiq Faida dakhala ardahu soha bi'a'la soiti alaiki salamu wa alaik alaihi salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya ummat ya ummata takulu wa alaika salamu wa rahmatullahi wa kulu yakulu rahimakillahu kama robaitini sogiro fatakul ya bunaya wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka kama barortani kabiron qala Musa kana ismu abi Hurairah Abdullah bin Amr Barakallahu fiik bahwa dia pernah naik kendaraan bersama Abu Hurairah ke tanah miliknya di Arab. Siapa Afrika. yang pernah naikin? dia Abdurrahman Abu Murrah. Abu Murrah. Baik. Terus di hadis nomor 12 yang meriwayatkan siapa? Abu Murrah Abu juga. Murrah juga. Iya. Sanat yang ini Hasan, sanat yang tadi Baif. Tapi kalau kejadian itu benar terjadi, seperti yang dikisahkan tadi bahwasanya Abu Hurairah, kalau mau pergi, kalau pulang, dia senantiasa mendatangi rumah ibundanya. Kita pun seharusnya seperti itu jamaah. Kadangkala ada orang yang satu RT sama ibunya. Ketemu ibunya itu dua hari sekali. Tiga hari sekali. Kenapa apa nggak bisa setiap mau berangkat kerja mampir ke rumahnya? ibunya. Pulang kerja sebelum masuk rumahnya mampir ke rumah ibunya. Menanyakan kondisi ibunya. Nanti kau itu akan kumpul sama istrimu gitu loh. Engkau akan lama. Dan seorang wanita seharusnya mendukung suaminya untuk hal itu. Istri itu ngomong, bang kau kalau mau keluar mampirlah ke rumah ibu. Kau kalau pulang dari tempat kerja jangan ke rumah dulu. Pentingkan ibu, karena ibu sudah sepuh. Kadangkala ada apa-apa di rumah, ibu sakit atau apa. Dan Allah sangat mengherankan sekali. Kalau mungkin jaraknya jauh. Sulit ketemu. Tapi kalau jaraknya, ya anggap satu kota. Kalau satu kota paling nggak tiap hari lah ketemu orang tuanya. Kalau nggak bisa pas berangkat sama pas pulang. Tapi mungkin pas pulang kerja. Mampir ke rumah ibunya, mampir ke rumah orang tuanya. Untuk menanyakan kondisi orang tuanya. Dan bawakan sesuatu buat orang tua. Hada wallahu Anusa berkaitan dengan bagaimana sikap anak kepada orang tuanya. Baik, hadis yang ke-13. Berarti hadis nomor 12 ini bisa dikuatkan dengan asar yang nomor 14. Nah. Fadol. Eh, hadis 13 dia mengatakan Abu Nuaim menyampaikan kepada kami dengan mengatakan Sufyan menyampaikan kepada kami dari Atho bin Said dari ayahnya dari Abdullah bin Amr dia berkata Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu 'alal hijrati wa tarki abawaihi yabkiyan faqala ir irji' ilaihima wa ad wa adhikmahum wa huma kama abkaitahuma. Seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berbaiat kepada beliau untuk berhijrah, namun dia meninggalkan kedua orang tuanya yang sedang menangis. Beliau pun bersabda, pulanglah kepada keduanya dan buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Masya Allah, Syama. Kita tahu pahala hijrah. Orang yang berhijrah kita tahu pahalnya dia meninggalkan kampungnya yang penuh dengan kesyirikan mungkin. Dia datang ke kota Medina. Tapi karena meninggalkan orang tua yang nangis sama Rasulullah SAW suruh balik. Oh balik. Buat keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Maka sekali lagi ini sebagai patokan buat kita jamaah. Buat anak-anak yang meninggalkan kedua orang tua. Kita punya patokan boleh meninggalkan kedua orang tua dengan catatan kedua orang tua memberikan izin. Ketika tidak, apapun jamaah, sampai jihad. Kecuali dalam kondisi jihad yang wajib. Jihad itu ada dua macam. Ada jihad yang sunnah, ada jihad yang wajib, ada jihad yang fardu kifayah. Fardu kifayah kalau ada orang berangkat, kau nggak wajib berangkat. Tapi kalau jihad yang wajib dalam artian diumumkan semuanya harus berangkat, maka tatkala itu tidak perlu izin orang tua. Tapi kalau pengumumannya siapa yang mau berangkat, tafadhol. Kadangkala Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Seperti kejadian perang badar. Kenapa yang berangkat cuma 300 orang? Ya karena memang tidak diwajibkan. Yang mau berangkat, berangkat. Tapi ketika diwajibkan berarti semuanya harus berangkat. Maka kalau yang fardu kifayah dan yang sunnah itu harus izin orang tua. Bagaimana dengan yang bekerja ke luar negeri? Sama. Tetap harus ada izin orang tua. Barakallahu fikum. Baik, masuk kepada bab yang ketujuh. Fadal. Siapa yang mau baca? Yang ngantuk-ngantuk kasih itu. 7 bab durhaka kepada orang tua. Hadis 15 Musaddad menyampaikan kepada kami dengan mengatakan Bishir bin bin Murfaddal menyampaikan kepada kami dengan mengatakan Jurairi menyampaikan kepada kami dari Abdurrahman bin Abu Barkah dari ayahnya. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Salasan. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Wa jalasak wa kana muttaki'an. Ala wa qawlu zur. Ma zala yukarriruha hatta qultu laytahu sakat. Maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar? Tiga kali. Nah, dosa. Ya, dosa terbesar. Iya ini sebenarnya kalau kita lihat bahasa Arabnya akbarul kabair. Hmm. Apa kira-kira terjemahan yang pas? Yang paling besar. Dosa besar yang hmm, paling besar. Nah, hmm. seperti itu. Dosa besar yang terbesar. Iya. Hmm. Ya. Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Salam. Beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, yang sebelumnya dengan posisi bersandar beliau pun lantas duduk. Ketahuilah, e, ketahuilah dan ucapan dusta. Beliau terus mengulangnya sampai aku mengatakan andai saja beliau diam. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam kita lihat bagaimana cara beliau mengajar. Beliau kadang kala langsung berpidato. Beliau kadangkala ada sesuatu yang memang harus diluruskan, maka beliau meluruskan. Kadangkala beliau lagi duduk, tanya sama para sahabatnya. Padahal beliau bisa secara langsung selalu mengatakan akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar adalah satu, dua, tiga. Bisa beliau mengatakan itu. Tapi beliau alaih surat melempar pertanyaan. Mengatakan, mau kalian aku kasih tahu dengan dosa besar yang paling besar. Salasan. Bahkan beliau mengatakan tiga kali mengulangi. Karena kadangkala ucapan yang pertama kayak tadi mungkin ada yang nggak konsentrasi. Kemudian ketika ditanya apa-apa, Rasul ngomong apa mulai dia uh, fokus kepada yang ingin disampaikan. Setelah mereka fokus dan mereka mengatakan bala pasti tentu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru beliau mengatakan yang pertama al ishraku billah ini hablum minallah sama dengan hadis Abdullah bin Mas'ud ketika bertanya amalan apa yang paling dicintai Allah. Yang pertama as-salatu ala waktiha. Hablum minallah. Yang kedua. Di sini dikatakan dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa uququl walidain dan durhaka kepada orang tua. Perintah yang paling utama adalah tauhid. Maka larangan yang paling besar adalah syirik. Perintah kedua setelah tauhid adalah berbakti kepada orang tua, maka dosa terbesar setelah kesyirikan yang kedua adalah durhaka kepada orang tua wa wajalas wa kana muttakian beliau awalnya duduk bersandar kemudian memperbaiki duduknya. Lalu beliau mengatakan wa qaulaz zur dan ucapan dusta. Kenapa Rasulullah SAW mengulangi berkali-kali? dan kenapa beliau sallallahu alaihi merubah posisi duduknya? Siapa yang jawab? Kasih hadiah. Ketika menyebutkan tentang ucapan dusta. Apakah ucapan dusta lebih besar dari syirik? Tidak. Lebih besar daripada durhaka kepada orang tua? Tidak. Tapi kenapa beliau sallallahu alaihi merubah posisi Dan mengulang itu dan menekankan. Kenapa beliau tekankan? Masya Allah. Mana yang mau dikasih hadiah? Hah? Ya dikasih mau gimana? Karena dianggap remeh. Orang dusta ini kan dianggap remeh. Saksi-saksi palsu kalau kita lihat. Yang dibayar, didatangkan. Dianggap remeh. Dianggap bukan dosa besar. Maka beliau duduk menekankan kalau dosa, kalau ucapan dusta ini juga dosa besar. Jangan dianggap remeh. Kita lihat Abu Bakrah dalam hadis mengatakan karena Nabi mengulanginya berkali-kali sallallahu alaihi wasallam, maka dia berharap kalau bisa Nabi itu diam. Karena kasih sayang para sahabat. Kesian gitu loh, Nabi mengulang-ulangi. Maka mereka berharap kalau bisa Nabi itu ya sudah cukup gitu loh. Insya Allah kita sudah pada faham. Karena kesian dengan Rasulullah SAW. Nah. Ini berkaitan dengan uququl walidain itu adalah dosa yang paling besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa besar itu masih terbagi. Dosa terbagi jadi dua, dosa besar, dosa kecil. Dosa besar pun masih bertingkat-tingkat. Ada yang paling besar, ada yang besar aja. Yang paling besar tadi yaitu syirik yang kedua durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah dusta. Baik. Fadal dilanjutkan. Hadis ke-16 Muhammad bin Salam menyampaikan kepada kami dengan mengatakan, Jurair memberitahukan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair dari Warad, sekretaris Mugirah bin Subah, bahwa dia mengatakan, Muawiyah menulis surat kepada Mugirah: tulislah surat kepadaku yang berisi tentang apa-apa yang kamu dengar dari Rasulullah SAW. Warad mengatakan, Mugirah pun mendiktekan kepadaku dan aku menulis sendiri dengan tanganku. Aku mendengar beliau. Subhanallah, kita lihat bagaimana detailnya perawi hadis. Dia mengatakan mendiktekan kepadaku dan aku menulis dengan tanganku sendiri. Artinya bukan orang lain. Ini yang aku tulis ini dengan tanganku sendiri. Nah, fadal. Yanha an kasratin su'aili wa ido atil mali wa an kila wa Beliau melarang banyak bertanya, menghambur-hamburkan harta dan membuat isu yang tidak jelas atau kabar burung. Baik, di sini sebenarnya ada yang kurang. Di dalam hadis ini ada nggak penjelasan tentang durhaka kepada orang tua. Nggak ada. Jadi hadis ini diriwayatkan sebenarnya oleh Imam Bukhari secara lengkap, secara panjang. Salah satu isinya adalah yang dilarang adalah juga an uquqil ummahat. Durhaka kepada ibu secara khusus. Uquqil ummahat. Jadi di sini cuma tiga. Di hadis yang lain dicantumkan an uquqil ummahat, durhaka kepada orang tua. Taib yang dilarang an kasrati soal, banyak bertanya. Banyak bertanya yang tidak ada gunanya. Baik bertanya dalam urusan harta. Ada orang yang suka minta-minta. Itu dalam bahasa Arab disebut soal juga. Maka pengemis bahasa Arabnya apa? Sa'il. Orang yang bertanya. Itu pengemis. Di sini kasratus soal apa itu masalah harta atau pertanyaan dua-duanya kita nggak boleh. Dalam urusan bertanya masalah agama pun tanyalah yang dibutuhkan. Tadi di awal kita singgung, ada orang bertanya pertanyaan yang tidak ada gunanya. Sekedar wawasan. Contoh ada yang bertanya. Seorang ustaz ditanya, Ustaz, boleh nggak kurban pakai dinosaurus? Ustaz? Jamaah. Ada jemaah. Awalnya dinosaurus ini ada apa tidak? Kalau mungkin bertanya, Ustadz boleh nggak kurban pakai kuda? Masih masih mungkin lah, karena memang ada kuda gitu loh. Tapi kalau dinosaurus dikorbankan, wallah, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak tepat. Kemudian pernah sahabat menanyakan kepada Rasul SAW tentang haji. Ketika Nabi SAW mengatakan, Inna Allah qad farada alaikumul hajja fahujju. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berhaji atas kalian, maka berhajilah. Ada yang bertanya, Afi kulli amin ya Rasulullah. Apakah tiap tahun? Di sini Nabi SAW marah. Beliau mengatakan, "Idza qultu na'am la wajibat." Kalau aku mengatakan iya pasti jadi wajib buat kalian. Maka kalian jangan bertanya, amalkan sudah. Maka tugas kita itu mengamalkan. Kalau memang ada yang kurang jelas yang kita butuhkan penjelasan baru, tapi kalau umumnya sudah perintah ya laksanakan. Dan sekarang ada pertanyaan yang mungkin seharusnya dikurangin. Kalau ada perintah dari Rasulullah SAW, Nggak perlu tanya, Ustadz ini wajib apa? Sunnah. Tapi kalau bisa kita amalkan, kita amalkan. Nggak bisa kita amalkan, ya sudah kita minta maaf. Karena pembagian perintah kepada wajib dan sunnah ini dalam masalah hukum fikih. Ketika sudah bicara masalah hukum, maka ada pembahasan sunnah dan wajib. Tapi kalau pembahasannya pembahasannya masalah perintah, maka sami'na wa aton ya udah dengarkan dan taati dengarkan dan taati wa idaatil mal dan menghambur-hamburkan harta jamaah ada yang bertanya kepada Ustadz orang yang beli jam harga 5 miliar termasuk menghambur-hamburkan harta apa enggak jamaah beli jam harganya 5 miliar Menurut antum? Hah? Tergantung penghasilannya dia berapa. Nah, ada orang yang sehari penghasilannya satu miliar. Jadi dia beli jam 5 miliar hasil berapa hari? 5 hari. Yang jadi masalah dia beli jam 5 miliar sedekah 100 ribu. Nah ini bermasalah. Engkau menghambur-hamburkan uang di sini. Sedekah ini seharusnya yang kau banyak. Karena ini yang akan kau bawa mati. Jam itu akan kau tinggal. Kau mati dibuka sama anakmu, kau dimasukkan ke kuburan, nggak ikut itu jam ke kuburan. Maka kalau kita bicara menghambur-hamburkan tergantung penghasilan seseorang. Kalau ada orang penghasilannya satu juta, satu bulan dia beli HP 15 juta. Kredit. Ini termasuk dia menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang dia tidak butuh sebenarnya. Ada banyak hal menghambur-hamburkan uang. Baik, walimah. Ada orang walimah pernikahan anaknya tiga hari tiga malam. Menghambur-hamburkan uang atau tidak? Ya ma. Tergantung kondisinya. Kalau tiga hari tiga malam dia utang, ada ma. Apalagi di kampung. Di kampung ini model orang yang ngadakan walimah itu Tetangga pada nyumbang. Tapi nyumbangnya itu titip. Artinya dicatat. Jadi orang 500 ribu itu dicatat. Nanti ketika dia walimah, kita harus balikin. Itu kadangkala kita bermewah-mewahan, padahal kita tidak mampu. Kemudian kalau yang diundang cuma orang-orang kaya, yang orang-orang miskin tidak diundang, maka ini juga akan mendatangkan murka Allah Swt. wa taala. Jadi ibadatul mal menghambur-hamburkan uang itu dilarang wa anqil wa qal ya. Di sini terjemahannya apa? Membuat isu yang tidak jelas. Kalau bahasa Arabnya dikatakan dan dia berkata. Kila itu dikatakan wa wakola dia berkata. Cuma nggak jelas sumbernya dari mana. Maka kita dilarang dan subhanallah. Kalau kita bicara nih pemerintah kita baru bikin aturan masalah hoax. Islam dari dulu jemaah sudah ada aturannya. Maka kalau kita berbicara tidak akan sempurna sebuah aturan kecuali merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Aturan itu akan terus mengalami revisi, direvisi, direvisi lagi. Kenapa? Karena kejadiannya akan akan berulang lagi dan baru lagi, baru lagi seperti itu. Baik, ini berkaitan dengan uh, larangan ini. Kemudian tadi yang Anda sebutkan beliau melarang an uquqil ummahat. Beliau melarang durhaka kepada ibu. Kenapa dalam hadis ini yang disebut ibu? Karena ibu lebih lemah. Anak kadang-kadang nggak -kadang berani sama bapaknya. Dan kita lihatlah sekarang aja anak-anak itu lebih takut sama bapaknya sama ibunya karena terlalu kasih sayang sang ibu, kadangkala ibu salah mendidik anak. Ada ibu yang mendidik anak dengan mengatakan, kau kalau berbuat ini, aku sampaikan ke bapak bapakmu. Nanti aku kasih tahu bapakmu. Itu nggak boleh. Karena itu mendidik anak untuk takut kepada bapaknya, tidak kepada ibunya. Ketika ibu mau mukul anaknya, pukul anaknya nggak masalah. Kita diperbolehkan memukul anak ketika umurnya 10 tahun. Udah dikasih tahu pukul, nggak perlu ngasih tahu bapaknya nanti yang mukul. Agar anak itu tetap berbakti kepada ibunya dan takut kepada ibunya. Jadi intinya dalam hadis ini Rasul SAW melarang kita durhaka kepada ibu disebabkan hak ibu lebih besar dari hak bapak. Yang kedua dikarenakan ibu itu lebih lemah. Kadangkala anak-anak lebih berani kepada ibunya daripada kepada ayahandanya. Baik, yang selanjutnya. Bab nomor delapan, Bab laknat Allah bagi orang yang melaknat kedua orang tuanya Amar Saya, bin Sebelum dilanjutkan Apa arti laknat? Laknat ini bahasa Arab Bahasa Indonesia apa? Mendoakan kejelekan Mendoakan kejelekan Iya Yang lebih detail Doa kejelekan apa? Kecelakaan Kecelakaan, tabrakan gitu <laughs> Jadi la'an itu bisa berarti tadi ini mencela. Tapi laknat itu, kalau laknat dari Allah itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. La'anahullah artinya dia dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Di sini melaknat lebih kepada mencela. Bab laknat Allah ya ini dijauhkan dari rahmat Allah bagi orang yang melaknat kedua orang tuanya artinya yang mencela kedua orang tuanya. Mencela lebih luas dengan kata-kata apa saja. Bukan melaknat artinya mengutuk orang tuanya, ya. mengatakan semoga engkau Allah melaknatmu bukan itu maksudnya. Silakan dibaca. Hadis nomor 17, Amr bin Marzuk menyampaikan kepada kami dengan mengatakan, Syu'bah memberitakan kepada kami dari Qasim bin Abu Bazah dari Abu Tufail. Dia mengatakan, Ali ditanya apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sesuatu yang khusus bagi kalian yang tidak beliau berikan kepada seluruh umat manusia. Nah, kita lihat nih. Ali adalah menantu dan sepupu Rasulullah SAW. Kita mengetahui ada sekte Syiah mungkin. Yang mereka berpendapat Ali memiliki kekhususan, dikasih beberapa amalan khusus yang tidak diketahui oleh umatnya. Ternyata hal ini sudah diselesaikan sama Ali. Seharusnya nggak ada lagi prasangka-prasangka bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala memiliki amalan-amalan khusus yang tidak disampaikan kepada orang lain. Buktinya di sini, ini Ali sendiri yang mengatakan. Apa jawab Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, apakah ada amalan khusus ya? Sesuatu yang Allah berikan hanya kepadamu dan sahabat lain, nggak ada yang dapat. Nah, fadal. Ali menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan sesuatu yang khusus bagi kami, sebagaimana beliau pun tidak memberikan sesuatu yang khusus bagi umat manusia, kecuali apa yang ada di dalam sarung pedangku. Kemudian Ali mengeluarkan satu lembaran, ternyata di dalamnya tertulis La'anallahu man zabaha li ghairillah. La'anallahu man man saraka manarol ard. La'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang menyembelih karena selain Allah. Allah melaknat orang yang mencuri batas tanah, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, dan Allah melaknat orang yang melindungi muhtis. Baik, barakallahu Ini hadis Ali bin Abi Thalib sebenarnya diriwayatkan dalam hadis-hadis oleh sahabat yang lainnya. Jadi tidak ada amalan yang khusus buat Ali bin Abi Thalib. Di sini Ali menyebutkan dia mengeluarkan lembaran. Berarti dia mencatat hadis Rasulullah SAW. Ini adalah dalil diperbolehkannya mencatat, menulis hadis Nabi Muhammad SAW. Ada empat hal dalam hadis ini. Yang pertama, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Orang yang menyembelih untuk selain Allah syirik. Jadi ada empat dosa di sini berbeda-beda tingkatannya. Tapi semuanya dilaknat, artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyembelih untuk selain Allah dan masih sangat eh, banyak di dunia ini orang yang menyembelih untuk selain Allah. Anda kemarin nonton di YouTube kisah gempa di Nepal. Anda ada berapa ekor seribu atau hampir satu juta kalau saya sebutkan disebutkan yang menyembelih kerbau itu untuk selain ya untuk pemujaan dewa-dewa mereka. Padahal siapa yang menciptakan itu bina? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua Allah melaknat orang yang mencuri batas tanah. Sebenarnya bukan batas tanahnya jemaah. Yang memindahkan batas tanah. Kan batas tanah itu ada dari. <laughs> Ya tetap nggak boleh nyuri batas tanah gitu loh. Tapi kalau menyuri batas tanah dipindah itu yang terlaknat patok tanah, tanda tanah. Dulu itu kan belum ada sertifikat. Yang ada petok ya. Orang itu ngomongnya surat tanah itu pakai apa? Girik. Surat girik. Oh. Tapi <laughs> surat girik. Tapi dulu tandanya cuma pakai itu. Orang kalau mau beli tanah, dari mana Pak? Dari sana sampai sini. Petok mau dia selesai. Besoknya dipindah sama dia. Dipindah satu meter aja. Tapi kalau panjangnya ke belakang itu 100 meter, itu sudah 100 meter yang dia. Itu yang dilaknat. Makanya, ya bagian pertanahan itu berbahaya sekali. Orang-orang kerja di pertanahan kadang kala kong kali kong atau apa, batasnya dipindah. Ada orang kaya yang tanahnya di mana-mana sehingga dia tidak tahu batas tanahnya. Ada orang yang minda, yang minda. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang ketiga la'anallah Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. Orang yang mencela kedua orang tuanya dia dengan perkataan-perkataan yang tidak benar maka dia terlaknat. Kemudian yang terakhir jamaah ini penting sekali la'anallahu man awa muhdisan Allah melaknat orang yang melakukan kerusakan eh, manawa ini orang yang melindungi orang yang melakukan kerusakan, melindungi penjahat. nggak tahu ada yang dari fakultas hukum di sini. Katanya di Indonesia itu keluarga punya hak menyembunyikan keluarganya yang melakukan kriminal. Jadi kalau ada orang melakukan kriminal kemudian sembunyi di keluarganya, Keluarga itu punya hak untuk tidak berbicara. Ada yang maksudnya dia itu tidak akan dihukum. Artinya kalau nanti umpamanya ternyata ketahuan orangnya sembunyi di rumah dia dan keluarga tidak melaporkan, itu keluarganya tidak ikut terseret ke pengadilan. Karena keluarga dia memang punya hak untuk melindungi. Dalam Islam tidak. Siapapun dia akan terlaknat anak membunuh umpamanya kemudian berlindung di rumah orang tuanya, orang tuanya melindungi, itu semua satu rumah terlaknat. Bukan hanya pelakunya. Yang melindungi pelaku-pelaku kejahatan itu terlaknat. Ini hukum di dalam agama Islam. Maka kembali orang yang mencela kedua orang tuanya itu akan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Di surat Al-Isra ayat 23 Allah mengatakan wa kullahuma karima. Katakan untuk keduanya qawlan karima, perkataan yang mulia. Para ulama menjelaskan isinya mulia, intonasinya mulia. Karena ada orang yang isinya bagus, tapi intonasi ketika mengatakan itu seperti meremehkan. Orang tahu, nak ibu belikan membelikan nasi pecel ya. Seperti itu. Iya, iya. Iya. Iyanya itu nggak enak. Padahal iya itu berkata dia patuh, tapi ucap intonasinya itu seakan-akan ah, ya orang yang sakit hati gitu loh. Kalau itu saja sudah nggak boleh, apalagi mencelah kedua orang tua dalam hadis ini. Baik, barakallahu fikum. Lanjut kepada bab nomor sembilan. Tep, asar jam berapa? Setengah empat. Oke, kita jam... Kita tanya jawab kapan? Jam tiga. Tep, ini tinggal berapa hadis lagi jamaah? Hah? Allahu Akbar. <laughs> nah, bismillah yuk. Kita lanjutkan. Berbakti kepada kedua orang tua selama bukan merupakan kemaksiatan. Muhammad bin Abdul Aziz menyampaikan kepada kami dengan mengatakan Abdul Malik bin Khattab bin Ubaidillah bin Abu Bakroh bin Al-Basri. Aku bertemu dengannya di Ramallah menyampaikan kepada kami dia Romlah ini di mana jemaah? Palestina ya. Palestina Romlah. Nah. Bayangkan dia ini sampai secara detail ketemunya di mana? Artinya aku ketemu itu di Romlah. Kadang kala kau dapat ini dari mana? Anak ketemu sama fulan di mana? Di Oman anak ketemu. Tahun berapa? Tahun sekian. Itu kadang kala disebutkan. Fadhal. Dia mengatakan Rashid Abu Muhammad menyampaikan kepadaku dari Syahar bin Hausab dari Ummu Darda dari Abu Darda bahwa dia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan sembilan perkara kepadaku. La tusrik billahi syai'an wa in quti'ta au hurriqta wa la tatrukanna salata al-maktubata muta'ammidah. Wa man tarakaha muta'ammidam biro'aj bari'at muta'amidam bari'at minhud minhu zimmah wala tashrabanna al khomra fa innaha miftahun miftahu kulli syarri wa ati' walidaik wa in amaroka antahruja min dunyaka fahruj lahuma wala tunazi'anna ulatal amri wa in ra'aita annaka ant wala tafrir minaz zahfi wa in halatta wa farra wa farra ashabuk wa anfiq min taulika ala ahlika wala tarfa asok asoka ala ahlika wa akhifhum fillahi azza wa Janganlah kamu menyekutukan Allah sedikit pun meski resikonya kamu dipotong ataupun dibakar. Jangan meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, maka gugurlah jaminan perlindungan darinya. Jangan meminum khamar karena khamar adalah kunci pembuka segala keburukan. Patuhilah kedua orang tuamu meskipun mereka memerintahkanmu untuk keluar dari duniamu, maka keluarlah untuk mereka. Jangan sekali-kali menentang para penguasa meskipun menurutmu kamu sendirian. Jangan lari dari medan pertempuran meskipun kamu harus binasa dan para sahabatmu melarikan diri. Nafkahkan sebahagian dari hartamu untuk keluargamu dan jangan kamu angkat tongkatmu dari keluargamu. Maksudnya hendaknya kamu senantiasa membimbing mereka serta takutilah mereka terhadap hukuman Allah. Barakallahu fiikum. Nah, di sini ada sembilan nasihat yang diriwayatkan oleh Abu Darda yang Abu Darda mengajarkannya kepada istrinya. Siapa istrinya? Ummu Darda. Ini Ummu Darda itu ada dua. Ummu Darda Al-Kubra, Ummu Darda As-Sughra. Mudarda yang senior, ada yang junior. Setelah meninggal yang senior, Abu Darda menikahi Ummu Darda yang junior. Ada riwayat ketika Abu Darda mau meninggal dunia, Abu Darda ditanya sama istrinya. Dia mengatakan, kata Ummu Darda, aku kepingin sebagaimana di dunia bersamamu, di surga pun bersamamu. Apa nasihat Abu Darda? Kalau kau ingin bersamaku di surga, maka kau jangan menikah lagi setelah aku meninggal dunia. Karena wanita itu akan bersama suami yang terakhir. Suami yang terakhir kalau masuk surga. Ya, mudah-mudahan masuk surga. Kemudian inilah kisah juga Abu Darda sama Abu Darda yang mengatakan, "Wahai istriku, Iza ghatibtu faraddini wa iza ghatibtu rabbituki." Wahai istriku, kalau aku lagi marah, tolong kau jangan marah juga. Kau dinginkan aku. Dan kalau kau yang marah, aku akan berusaha membuatmu untuk tidak marah. Dengan seperti ini, tastamirul hayat. Kehidupan itu akan berjalan dengan cara seperti ini. Sembilan nasihat ini yang ada hubungannya dengan bab ini adalah yang keberapa? Yang ketiga. Nah, yang keempat atau yang ketiga? Yang keempat, wa ati' walidaik dan patuhlah kepada kedua orang tuamu meskipun mereka memerintahkanmu untuk keluar dari duniamu, maka keluarlah. Bayangkan. Apa maksudnya keluar dari dunianya? Ya sebagai contoh dari kerjaannya. Si anak, si ibu ngomong, nak, ibu gak cocok kau kerja di tempat itu, nak. Atau tadi anaknya Michael kerja ke Oman. Oman Masya Allah. Tahu-tahu ibunya ngomong, nak ibu kok kepingin kau pulang. Nak. Eh? Pulang nggak? Pulang. Istri nggak kepingin pulang Ustaz. ya tinggal sini sih. Nah, kadangkala ada suami-suami yang tidak mau pulang ke kampung karena istrinya bingung gitu. Biasa hidup enak, biasa masya Allah. Oleh karena itu dalam hadis ini Rasul SAW mengingatkan wa in amaraka an takhruja Walaupun resikonya engkau itu harus meninggalkan semua hartamu, semua yang harus kau tinggalkan, semua kesenanganmu. Tapi kalau sudah orang tua memerintahkan maka harus taat. Dan jangan takut. Kalau kita taat sama orang tua, kita tahu Silaturahmi itu pahalanya dua. Dipanjangkan umur, diluaskan rizki. Kalau engkau berbakti sama orang tuamu, rizki itu akan datang. Jangan takut. Dan terbukti jemaah. Anda melihat anak-anak yang berbakti sama kedua orang tuanya, Masya Allah. Ada seorang anak, dia nggak mau bangun rumahnya. Di Jember ini, Allah yarhamu, dia sudah meninggal. Dia itu di rumah kontrakan. Ketika punya rezeki yang pertama dibangun rumah buat orang tuanya. Dia bangunkan. Subhanallah, rezekinya Allah tumpahkan buat dia. Karena dia berbakti sama orang tuanya. Tapi kadangkala kala kita enggak. Apalagi ibu ini kurang mendukung suaminya untuk berbakti. Padahal kebaktian seorang suami kepada ibunya bawa barokah buat rumah tangganya. Sebenarnya. Baik, dilanjutkan yang ke-19. Dan mungkin ada satu yang ingin saya sampaikan di sembilan nasihat ini yang terakhir. Di mana perintah wala tarfa asoka ala ahlik. Jangan kamu angkat tongkatmu dari keluargamu. Iya. Jadi jangan sampai suami ini tidak mendidik istrinya. Membiarkan istrinya. Istrinya sudah dikasih tahu sholat tepat waktu, istrinya nggak tepat waktu. Ah, ya udahlah urusan dia. Enggak, nggak boleh. Tetap dia itu istri. Sampai kapan kau ngasih tahu dia? Selama dia istrimu, maka kau wajib. Begitu pula anak-anak. Baik, barakallahu saya Lanjutkan kepada hadis yang selanjutnya karena waktunya sudah mepet ya Ma. Eh, hadis Baik, ini sepertinya sama dengan hadis yang sebelumnya. Mungkin yang hadis nomor 20 yang berkaitan dengan jihad. Hadis 20 Ali bin Ja'ad menyampaikan kepada kami dengan mengatakan Su'bah memberitakan kepada kami dari Habib bin Abu Sabit dia mengatakan aku mendengar Abu Abbas al ameh dari Abdullah bin Amr bahwa dia berkata Ja'a rajulun ila nabiyya sallallahu ila nabiyyi ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yuridu jihada faqala ahayyi Wali, ahayun. Ahayun. Walidaka kola. Naam. Uh, eh, fakola. Uh, eh, fafihi. Fafihim. Fajahid. Fafihima. Fa, fafihima. Fajahid. Nah. Se seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin turut berjihad. Beliau menanyakan, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dia menjawab, ya. Beliau pun bersabda, berjihadlah dalam kepatuhan terhadap keduanya. Masya Allah. Kita lihat nih. Padahal jihad itu adalah puncak ajaran Islam. Zirwatu sanamil Islam. Seorang muhajahid itu dengan tetesan darah yang awal keluar akan diampuni dosa-dosa. Dia akan dinikahkan dengan dua bidadari surga dan dia akan memberikan syafaat kepada keluarganya. Tapi Rasulullah SAW menolak dia. Mengatakan kau berjuang dalam berbakti kepada kedua orang tuamu. Eh, dilanjutkan. Ya, sabar. Bab orang yang mendapati kedua orang tuanya saat masih hidup tetapi dia tidak masuk syurga. Hadis yang ke-21. Khalid bin Makhlad menyampaikan Mungkin kepada... kalau bisa langsung dari Abu Hurairah. dari sahabat dari nama sahabat langsung dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau bersabda Ragima anfuhu ragima anfu ragima anfu qalu ya Rasulullah man qala man adraka walidayhi indal ibari au ahadahuma fadakhalan nar terhinalah dia terhinalah dia terhinalah dia Mereka bertanya, Wahai Rasulullah, siapa? Beliau bersabda, Orang yang mendapati kedua orang tuanya ketika tua atau salah satu dari keduanya namun dia tidak masuk neraka. Namun dia masuk namun neraka. Namun dia masuk neraka. <laughs> Barakallahu Naam, ini bab orang yang mendapati kedua orang tuanya saat masih hidup ya, kemudian tidak masuk surga. Artinya kalau Antum tidak bisa masuk surga lewat pintu orang tua. Padahal kita berbuat baik sama orang tua itu balas budi. Artinya kita ada perasaan di hati ini orang tua anak yang membesarkan anak. Seharusnya antum bisa masuk surga lewat kedua orang tua. Tapi kalau antum nggak bisa, maka mau cari pintu yang mana antum? Oleh karena itu sebagian tabi'in pernah ibunya meninggal. Dia nangis, kenapa kau meninggal dunia? Ya sudahlah ibumu, insya Allah lebih baik kematian buat dia, kata dia. Allah sudah tentukan itu. Iya, cuma kata dia. Telah tertutup pintu surga bagiku. Artinya ini pintu surga yang selama ini terbuka. Kalau aku ternyata belum berbakti, maka mau cari lewat pintu yang mana kita masuk surga. Semoga Allah menjauhkan kita dari api neraka. Baik, fadhab. Bab selanjutnya. Bab 11 siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya maka Allah menambah umurnya. Nah, mungkin kita nggak perlu baca ini, baca yang selanjutnya bentar lagi. Yang perlu dijelaskan dalam bab ini, hadis ini dhaif yang disampaikan di sini. Tapi bukan berarti bertambahnya umur orang yang berbakti kepada orang tuanya tidak terjadi. Terjadi. Karena hadis man ahabba ayun sa'alahu fi asarih yang ingin dipanjangkan umurnya, yang ingin diluaskan rezekinya disuruh silaturahim. Dan silaturahim yang terdekat adalah orang tua kita. Bahkan rahimnya itu dari rahim ibu kita kemudian menyebar kemana-mana. Maka Allah akan memberikan dua panjang umur dan barokah. Dan orang ketika berbakti sama orang tua itu takut dengan dua hal. Kurang harta dan kurang waktu. Artinya kita ini nggak bisa berbakti ya Allah. Anak sibuk. Anak punya kerjaan. Anak punya ini. Akhirnya kita nggak bisa berbakti sama orang tua. Ada orang yang hanya mengunjungi orang tuanya mungkin setahun sekali. Padahal dia mampu memenuhi setahun Dua kali anggap. Cuma kenapa dia nggak setahun dua kali? Allah Ustaz. Apa penyebabnya? Biayanya besar. Harta kan? Kita takut karena masalah harta. Padahal kalau kau datang ke orang tua, jumpain orang tua, Allah ganti tuh semua biayanya. Tapi karena perasaan takut itu yang membuat kita akhirnya jarang-jarang bertemu dengan kedua orang tua kita. Jadi jangan takut umur waktu ditambah. Artinya kalau kita dan ini kalau mau cari barokah waktu salah satunya berbakti kepada orang tua. Kadang kadang ada orang subhanallah jemaah. Anak pernah kejadian ya semoga ini termasuk barokah umur ya. Anak pulang dari Surabaya naik mobil sebelum maghrib. Anak telepon abah anak. Ba Afan anak mungkin nggak bisa ke rumah orang tua karena udah malam udah gelap ya. Udah mau maghrib. Dan mau hujan deras. Akhirnya anak sampai ambil mobil di rumah temen. Anak pulang. Dalam hati kok nggak enak ya. Udahlah ke orang tua anak. Anak berangkat ke orang tua, jumpain orang tua. Ini udah mulai ada suara mu apa kalau di Indonesia ada suara pujian sebelum azan maghrib. Assalatu wassalamu alaikum. Gitu. Anak ngomong sama orang tua anak, "Ba, Syafiq mau pulang, Ba." Sama Umi juga ngomong, Adik tanya, Kak mau sholat di mana nanti? Ya sholat di jalan lah. Nanti pas adzan berhenti. Subhan, itu jarak rumah 7 kilo. Anak jalan. Setiap ketemu lampu merah, hijau. Hijau, hijau, sepi jalan. Anak sampai rumah, belum azan. Anak ngomong subhanallah. Ini mungkin diantara makna Allah tambah umurnya. Allah barokahin waktu kita jam. Seharusnya yang mungkin dalam waktu itu kita tidak bisa menyelesaikan kewajiban kita. Tapi gara-gara kita berbakti, pekerjaan seminggu jadi sehari. Itu termasuk barokah waktu ditambahin. Cuma kita kadang kadang nggak berhenti-henti yang ngomong sibuk. Punya pekerjaan ini, itu. Ketika kau punya pekerjaan banyak dan tidak bisa menyelesaikan, maka berbakti sama orang tua. Untuk bikin waktu tambahan. Itu dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Barakallahu fiik. Yang ke-12 bab 12 dibaca. Bab 12 tidak boleh memohon ampun bagi ayahnya yang musyrik. Hadis 23 dari Yazid An-Nahwi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqullahuma وفين إلا قوله إلا نوري كما ربياني إلى قوله نعم إلى قوله إلا قوله كما ربياني كما ربياني صغيرة فنسا فنساختها آي آيات التي في براعة jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak keduanya. Quran Surah Al-Isra ayat 23 Sampai firmannya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil Al-Isra ayat 24 Kemudian ketentuan dalam ayat ini terkait doa untuk kedua orang tua dihapus dengan ketentuan pada ayat yang terdapat dalam surah Baro'ah. Baik, apa ayatnya? Surat Al-Baro'ah ini surat apa jemaah? At-Taubah ayat 113. Ayat 113. Jadi di sini diperintahkan anak itu untuk mendoakan kedua orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya kafir, maka nggak boleh. Kadangkala anaknya masuk Islam, orang tuanya masih belum masuk Islam. Sampai meninggal dunia. Maka tidak boleh. Memohonkan ampun untuk kedua orang tua yang kafir. Di surat Bayar ayat 113. Allah mengatakan, Maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Nggak boleh itu nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun mereka adalah kerabat. Setelah jelas bahwasanya mereka adalah penghuni raka jahim. Dari mana kita tahu mereka jelas sebagai penghuni raka jahim? Mati dalam kondisi kafir. Mati dalam kondisi kafir sudah. Maka kita tidak boleh memohonkan ampun buat mereka. Taib. Kayaknya udah habis waktunya, Pak. Ya kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Fadhal. نعم تفضل boleh Ya, fadal. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan uh, surat At-Taubah 113 ini bagaimana ke, uh, dengan uh, orang tua yang anaknya uh, murtad Eh, bagaimana orang tua harus bergaul dengan anaknya atau apakah tetap harus eh, menganggap dia sebagai anak seperti eh, lahirnya atau bagaimana Ustaz? Iya. Iya, ini pertanyaan berkaitan dengan anak yang murtad ya. Bagaimana orang tua menyikapi hal itu? Ya, secara darah dia adalah anaknya. Bahkan dia tidak akan berubah. Binnya itu tetap bin bapaknya. Walaupun dia sudah murtad keluar dari agama. Bagaimana orang tua menyikapinya? Ya mendakwah, berdakwah kepada anak. Mengajak anaknya untuk kembali. Dan tidak berhenti berdakwah. Ada masa-masa anak itu butuh bimbingan orang tua. Kita lihat Rasulullah SAW itu sampai Fatimah menikah, beliau masih mengingatkan Fatimah untuk sholat malam. Bahkan beliau SAW itu malam hari keluar ke rumahnya Fatimah sama Ali. Mengatakan, ala salian, kalian mau nggak sholat? Bangun untuk sholat malam. Maka orang tua tetap menyikapi sebagai anaknya. Namun kan ada beberapa hal yang terputus seperti warisan. Anak itu, anak kafir tidak akan mewarisi dari bapaknya yang muslim. Dan secara agama memang sudah bukan keluarganya lagi. Nabi Nuh alaihissalam ketika anaknya Kanan tenggelam, dia akan mengatakan, Innahu min ahli. Ya Allah itu dari keluargaku anakku. Apa kata Allah? Innahu laysa min ahli. Dia mengatakan, wa innabni min ahli. Ya Allah, semuanya anakku termasuk keluargaku yang kau janji akan menyelamatkan keluargaku. Gitu loh. Langsung Allah menegur Nabi Nuh alaihissalam. Bahwasanya dia itu bukan keluargamu. Secara agama putus. Tapi secara hukum dunia. Ya tetap kita mengajak dia untuk mengingat Allah SWT untuk kembali kepada Allah. Doakan nggak ada masalah. Doakan supaya dapat hidayah. Kita terus mendoakan anak kita. Tapi kalau anak itu mati dalam kondisi kafir, selesai doa kita. Nggak bisa kita mendoakan minta ampunan buat dia. Artinya karena kita, ya kecintaan kita kepada anak, ya kita ingin anak kita bagaimana kok bisa diampuni sama Allah. Nggak bisa karena Allah tidak mengampuni orang-orang yang mati dalam kondisi kafir gitu ya. Hadza wallahu alam bissawab. Naam, fadhal. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, saya mau menanyakan tentang uh, surat Al-Baqarah uh, dua eh, surat Al-Baqarah uh, 215 Ustaz. Uh, Berapa? 215 Ustaz yang artinya mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan apa saja kebaikan yang kamu buat maka sesungguhnya Allah mau mengatainya. Maksudnya uh, ayat ini apakah orang tua misalnya kita mengasihi orang tua itu juga termasuk sedekah atau apa Ustaz? Terima kasih. Iya, Masya Allah pertanyaan yang menarik sekali ya. Yas'alunaka madza yunfiqun. Kita lihat para sahabat bertanya. Dan pertanyaan-pertanyaan para sahabat itu semuanya untuk diterapkan. Coba lihat dalam Al-Quran. Hanya beberapa mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Tanya masalah homer Tanya masalah wanita yang haid. Tanya masalah anak yatim. Tanya masalah salah satunya alunagamada yunfiqun. Mereka bertanya apa dan kepada siapa mereka bersedekah. Mereka berinfak. Maka kul ma'an faktu min khairin falil walidain. Katakan harta yang disediakan itu harta maka yang paling berhak mendapatkan adalah kedua orang tua. Kerabat baru selanjutnya. Apakah pemberian kita kepada orang tua itu sedekah? Nah, bisa jadi sedekah. Kecuali yang nafkah wajib. Nafkah wajib itu pun akan dihitung pahala sedekah. Yang tidak boleh diberikan kepada orang tua ini zakat. Nggak boleh. Karena orang tua menjadi tanggung jawab anak. Tapi kalau mau sedekah, sedekah ini kan sunnah ya. Kita bicara sodakoh itu ada sodakoh wajib, ada sodakoh sunnah. Sodakoh wajib itu zakat. Maka orang tua tidak boleh mendapatkannya. Sebagian ulama memperbolehkan orang tua itu dapat zakat kalau itu bukan nafkah buat orang tua. Artinya orang tua ini punya utang. Orang tua punya utang 100 juta. Kebutuhan dia hidup ditanggung sama anaknya. Artinya anak ini memenuhi. Untuk makan, untuk listrik, untuk apa semua ada. Cuma ada tanggungan orang tua 100 juta utang. Boleh nggak anak ini bayari utang bapaknya dengan zakat? Boleh. Karena itu tidak menjadi nafkah wajib buat dia. Itu kebutuhan orang tua dicukupin. Cuma ini masalah lain. Mungkin dulu orang tua punya utang. Maka yang seperti itu baru boleh zakat yang wajib untuk bayar utang. Tapi pemberian kita kepada orang tua terhitung sedekah. Dan suami memberikan makan kepada istrinya. Itu pun akan dapat pahala sedekah. Makanya suami jangan pelit sama istrinya. Ada suami yang kalau sedekah banyak. Ngasih istrinya sedikit. Karena pikiran dia kalau ngasih istri nggak dapat pahala. Pikirnya dia kalau bangun masjid, untuk anak yatim, itu dapat pahala. Tapi kalau ngasih istri, aduh. Dia agak aras-arasan bahasa Jawanya itu. Apa itu jemaah? Ogah-ogahan. Jadi ngasihnya nggak sepenuh hati. Karena dalam bayangan dia tidak dapat pahala. Padahal dia akan dapat nilai sedekah. Sampai yang dia angkat ke mulut istrinya. Itu akan dapat pahala sedekah. Hada wallahu alam sahab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Uh, ada dua pertanyaan Ustaz. Uh, apa hukumnya kita mengucapkan Ramadan Karim Ustaz? Karena di sini ketika bulan Ramadan sering uh, kita mendengar mereka mengucapkan Ramadan Karim ke kita gitu. Sementara yang kita tahu uh, Karim itu salah satu nama Allah Al-Karim. Apa kita boleh? Yang kedua uh, masalah Ustaz sebagai saudara uh, apa tanggung jawab kita kepada adik kita sebagai perempuan dia punya suami atau ipar kita dia tidak menginginkan uh, adik kita sebagai istrinya berpakaian syar'i kalau istrinya berpakaian syar'i pakai jilbab dia marah gitu apa hukumnya kita Ustaz apa Hukum. kita wajib memberitahu langsung kepada sang suami atau boleh kita mengasih tahu kepada istri untuk tidak mengikuti Iya. Nah, masya Allah. Ia berkaitan dengan pertanyaan yang pertama Ramadan Karim. Memang terjadi pembicaraan yang cukup panjang di antara para ulama. Bolehkah kita menyebut Ramadan Karim, bulan yang Karim artinya yang banyak kemuliaannya. Padahal Karim itu salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah ini ada dua macam. Ada nama yang khusus untuk Allah yang artinya tidak bisa diberikan kepada makhluk, Seperti apa? Allah atau Ar-Rahman. Nggak boleh kita katakan ini pasar Ar-Rahman momennya. Dinisbatkan seperti itu nggak boleh. Adapun karim itu termasuk yang boleh digunakan untuk selain Allah. Kita boleh mengatakan fulan ini Bang Ahmad rajulun karim. Boleh kita katakan rojulun karim dia itu orang yang punya kemuliaan. Karena nama itu bukan khusus. Ramadan karim dilihat dari sisi Ramadan itu memiliki banyak fadilah. Walaupun sebenarnya bukan Ramadan yang ngasih kemuliaan. Yang ngasih kemuliaan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kan itu sebagian ulama melarang ucapan Ramadan karim. Karena melihat dari sisi sebenarnya yang memberikan keutamaan Ramadan itu Allah subhanahu wa ta'ala mereka lebih mengutamakan Ramadan Mubarak. Ramadan penuh berkah. Artinya ada yang ngasih berkah. Kalau karim itu kan seakan-akan dia yang memberikan kemuliaan. Padahal Ramadan itu Allah yang memberikan kemuliaan kepada bulan Ramadan itu. Ya, itu berkaitan dengan yang pertama. Ada pertanyaan kedua berkaitan dengan adik kita yang sudah menikah. Ternyata suaminya tidak suka dengan hal-hal yang berbau syar'i. Salah satunya jilbab. Inilah ujian jamaah. Ada anak yang diuji sama orang tuanya. Ada anak yang orang tuanya matri, Uh, minta ini, minta itu, macam-macam. Ada orang yang diuji sama menantunya. Ada yang diuji sama iparnya. Ini tadi ujian sama iparnya. Istrinya diuji sama suaminya Keluarganya diuji sama tuh orang. Dan isinya semua hidup ini adalah ujian dari Allah SWT. Bagaimana sikap seorang kakak melihat adiknya menghadapi masalah itu. Usahakan kita ini tidak intervensi ke rumah tangga orang. Kecuali dalam kondisi darurat. Maka yang Allah Jalla Jalla menyuruh di surat An-Nisa ketika konflik tidak terselesaikan. فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا konfliknya nggak selesai-selesai, maka kirimlah utusan dari pihak keluarga laki, dari keluarga perempuan. Ini ketika konflik tidak bisa diselesaikan sendiri gitu. Tapi kalau masih bisa, jangan campur tangan orang lain. Karena masalah yang kecil, kalau orang luar masuk, jadi besar. Kadang-kadang suami merasa ada intervensi dari orang lain. Maka usahakan istri memohon kalau suami masih nggak paham, maka cari orang yang dekat sama suami itu. Bukan kakak si wanita. Soalnya kalau kakak sang wanita, kadang kadang suami nggak nggak suka gitu. Walaupun yang disampaikan benar, tujuan kita ini kan bagaimana kebenaran itu bisa diterima, bukan hanya menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran itu gampang, kita mengatakan ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, selesai. Tapi yang kita inginkan bagaimana orang ini faham dan mengamalkan kebenaran itu. Salah satu caranya kita cari siapa orang yang didengar sama suaminya ini. Umumnya fulan, oh dia ini dekat sama ustadz fulan. Siapa? Ah, kita ngobrol ke sana. Ustadz tolong Ustadz dikasih nasihat. Gini, gini, gini, gini. Harapannya mudah-mudahan dia terima. Tapi ketika sudah usaha macam-macam, ya nggak ada masalah sang kakak duduk membuka ya. Seperti itu karena itu masuk babul munasohah, bab memberikan nasihat dengan cara yang baik. Minta izin dulu. Kadangkala kita ini kalau melihat orang itu nggak benar, nada kita menyampaikan nasihat dari awal sudah keras. Jadi dia sudah sudah antipati mendengarkan nasihat kita. Kalau kita melihat Rasulullah SAW ketika memberikan nasihat kepada sahabatnya, beliau mulai dengan kata-kata cinta. Ketika beliau ngasih nasihat Abu Dhar, Ya Abu Dhar, Wallahi inni uhibbuka. Demi Allah ku cinta kepadamu. Jadi hatinya dibuka dulu nih. Tapi kalau ngomong, Syuf, anak ini ada yang gak suka sama kau ya. <laughs> Ini dari awal sudah gak suka. Oh, udah mau berantem ini. Tapi kalau dari awal aku ini seneng sama engkau ya Masya Allah kau itu adalah ipar yang paling baik ini itu macam-macam kita puji. Cuma ada sesuatu kalau kau nggak keberatan maka dia fadl. Karena kita sudah membuka pintu itu dari hati dia. Maka insya Allah nerima nggak nerima urusan dia tapi kita berusaha bagaimana uh, nasihat ini disampaikan kepada dia dalam uh, dalam sesuatu yang indah sekali seperti itu. Barakallahu fikum. Nah. Baiknya dikasih. Assalamualaikum. Uh, bertanya Ustaz tentang ehm, zakat. Adakah boleh diberikan kepada mertua uh, atau dikira sebagai nafkah? Nah, barakallahu mertua atau ibu mertua. Iya, berkaitan dengan mertua kita tahu menantu tidak punya kewajiban menafkahi mertua. Jadi kalau zakat dia hendak berikan ke mertua, boleh. Di antara kaidah yang ditulis oleh para ulama, zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang kalau mati salah satunya mewarisi. Karena nanti bakal balik ke dia gitu loh. Anak kasih zakat ke umpamanya ke adik anak. Padahal adik anak nggak punya ahli waris. Artinya kalau dia mati, uangnya akan balik ke anak. Ini nggak boleh. Jadi salah satu kaidah yang di anak baca di beberapa buku itu, kita tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang kalau dia meninggal, uangnya akan kita warisi. Tapi kalau mertua tidak. Jadi kita boleh memberikan zakat kepada mertua kita. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sebelumnya mohon maaf Pak Ustadz, saya mempunyai dua pertanyaan. Ada satu keluarga yang istrinya itu meninggalkan rumah yakni tanpa izin suami. Ya mungkin ada masalah gitu. Dan akhirnya menggugat cerai. Yang saya tanyakan adalah apakah sang suami masih harus ngasih uang selama masa idah Sedangkan gugatan cerai dari pihak istri. Dan yang kedua, masa ida seorang istri kan selama itu ada tiga, tiga bulan. Sedangkan ada yang merespon walaupun belum tiga bulan katanya. Kalau menstruasi udah tiga kali berarti masa ida udah selesai. Apakah itu benar? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Barakallahu fiqh. Nah, iya pertanyaan yang menarik ya berkaitan dengan rumah tangga ini Ana sering mendengar istri-istri yang kabur dari rumah suami. Ada asap, ada api katanya. Eh, iya, dalam artian kenapa kok keluar asap? Karena ada api. Kenapa itu perempuan kabur? kadang kadang ada masalah di rumah, gimana? Cuma memang karena faktor pendidikan agama yang kurang, banyak wanita kalau ada masalah sedikit dia lari. Padahal tidak seperti itu menyelesaikan masalah. Di Indonesia ini acara gugat cerai itu paling banyak daripada perceraian itu sendiri. Artinya suami yang menceraikan suami istrinya dibandingkan dengan istri yang menggugat suaminya, lebih banyak yang menggugat. Gimana? Menggugat cerai. Dalam Islam itu menggugat cerai boleh. Yang kita bicarakan bukan menggugat cerainya sekarang. Keluarnya dia dari rumah tanpa izin. Dosa jelasnya. Apakah dia wajib memberikan nafkah? Tidak wajib lagi. Karena si istri sudah durhaka kepada suaminya. Nafkah itu ketika dia menjadi menjadi istrinya. Sedangkan ini sudah kabur dan eh, membangkang dari suaminya. Maka tidak wajib memberikan nafkah. Kalau dia mau kasih nafkah, itu kebaikan dia. Tapi tidak wajib dia memberikan nafkah kepada istri yang membangkang, yang melarikan diri seperti itu. Yang kedua, masalah masa iddahnya. Ingat, masa iddah itu ada beberapa macam. Yang pertama, bagi wanita yang hamil. Iddahnya sampai melahirkan. Artinya kalau perempuan itu pagi tadi gugat cerai, Ana tidak bicara gugat cerai, diceraikan. Suaminya mengatakan kepada istrinya, engkau aku ceraikan. Pagi dikatakan engkau aku ceraikan, malamnya lahir, idahnya selesai. Idahnya selesai. Berarti dia bisa menikah. Besok dia sudah bisa nikah. Itu untuk yang hamil. Untuk wanita yang datang bulan, maka tiga kali masa bersih. Atau tiga kali masa haid. Ada khilaf di antara para ulama bukan tiga bulan. Tapi untuk wanita yang telah berhenti datang bulan, atau memang belum datang bulan, kadang kadangkala ada seorang menceraikan istrinya masih belum balik istrinya. Umpamanya, maka idahnya itu tiga bulan. Adapun untuk wanita yang hulu, gugat cerai, itu idahnya satu kali datang bulan. Ingat, gugat cerai beda sama cerai. Artinya gugat cerai si wanita yang mengajukan. Sehingga dia sekali datang bulan selesai sudah. Karena tidak ada keinginan untuk kembali dianya. Beda sama suami. Suami ketika menceraikan maka dikasih waktu tiga bulan. Tapi kalau wanitanya ini subhanallah kesempurnaan Islam ya Ya, Jadi kalau wanitanya yang gugat cerai, ada apa dia nunggu tiga bulan? Lah uang dia yang memang tidak mau sama suaminya. Beda kalau suami yang menceraikan mungkin istrinya masih masih mau. Jadi harapan mungkin suaminya merujuk dia, dikasih tenggang waktu yang lebih lama. Tapi kalau hulu, pendapat yang rojih hulu itu istibro. Artinya istibro ini me, me apa ya? Bukan, bukan minta bisa membersihkan rahimnya, tahu kalau nggak hamil gitu. Jadi yang penting itu ini nggak hamil berarti selesai sudah dia boleh kawin. Salah satunya tahu dia tidak hamil dengan cara datang bulan. Datang bulan sekali sudah dia bisa menikah. Jadi kalau pertanyaan tadi dia itu hulu dan hulu yang diterima maka bukan tiga kali datang bulan tapi sekali datang bulan. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Tadi, kalau itu karena istri membangkang, maka tidak wajib suami memberikan nafkah. Iya, untuk istri yang membangkang, maka suami tidak wajib memberikan nafkah. Tapi kalau suami yang menceraikan, itu wajib memberikan nafkah selama masa iddah. Wajib memberikan nafkah. Karena kondisinya dia itu masih istri sebenarnya. Dia itu masih istri. Tapi yang ditanyakan istri yang membangkang, artinya dia meninggalkan rumah, dia tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Sedangkan istri mendapatkan nafkah karena dia menjalankan tugasnya melayani suaminya. Jadi kalau kita bicara wajib ya, untuk istri yang membangkang, maka tidak wajib memberikan nafkah. Hadza wallahu a'lam Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, eh, saya mau menanyakan sesuatu Pak Ustadz. Uh, begini, alhamdulillah saya uh, sudah bekerja di perusahaan saya sendiri dan saya memiliki penghasilan sendiri. Uh, oleh karena itu, sebagai rasa terima kasih saya kepada suami saya yang selama ini selalu mensedekahi saya, saya ingin membelikan beliau uh, motor gede atau mobil impiannya, begitu Pak Ustadz. Berarti itu saya uh, bersedekah kepada suami saya ya Pak Ustadz. Nah. Uh, yang ingin saya tanyakan, sedekah kepada suami itu apa lebih besar pahalanya e, daripada bersedekah kepada orang yang membutuhkan? Kalau tidak ya nggak jadi aja gitu. <laughs> Barakallahu fiq Pak ya jazakallahu khair. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, pertanyaannya ini berat ya, Mak. Karena pertanyaannya ini sudah berbicara tentang fikih prioritas. Mana yang lebih diutamakan? Jadi bukan bicara, dua-duanya berpahala. Mana yang lebih diutamakan? Kalau kisah Zainab, Zainab bintil Mughira, istrinya Ibnu Mas'ud, karena suaminya tidak mampu memang. Dia memberikan sedekah itu karena suaminya tidak mampu. Ini suaminya mampu. Dia hanya ingin memberikan hadiah. Tapi nggak apa-apa, karena tahadu tahabu. Ini babnya sudah bab hadiah nantinya ya. Bukan bab sedekah lagi. Karena biasanya sedekah itu untuk orang yang membutuhkan. Tapi kalau suami dikasih moge, bukan membutuhkan dia. Mungkin ya, dia butuh Ustaz untuk gaya Ustaz. <laughs> ya Allah. <laughs> kalau sudah butuhnya beda lagi kebutuhannya. Tapi kalau anda lihat mungkin ibu yang bertanya bisa memasukkan kebab hadiah untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara suami istri untuk menjaga itu hadiahkan nggak masalah dan kau juga bersedekah lagi ke tempat lain jadi tetap sedekah ke yang lainnya nggak berhenti jangan sampai udah anak udah kasihkan ke suami berarti nggak ada lagi sedekah buat orang lain tetap sedekah yang lain dan ingat Allah akan memberikan ganti wama anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuhu dia pasti memberikan ganti hadza wallahu a'lam nah satu lagi Pak Ustaz ya begini Pak Ustaz saya bingung Eh, suami saya kan uh, ingin beli motor, motor gede gitu Pak Ustadz. Lalu saya diskusi dengan orang tua dan mertua, eh, beliau-beliau uh, tidak setuju suami saya beli motor gede itu. Uh, bagaimana menurut Pak Ustadz dengan adab orang tua ini gitu? Apa saya harus menuruti orang tua dan mertua atau saya harus menuruti suami gitu? Karena saya yang membelikan begitu Pak Ustadz. kalau air. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini hadiah apa permintaan? ya ibu. Kayaknya udah permintaan ini bu ya. Artinya kalau nggak dibeliin motor, rumah tangga bisa bisa agak retak ini. Beliin motor aja, nggak masalah. Jadi kalau memang urusannya itu melihat maslahat lah ya. Maslahat dalam ASEAN. Kalau memang suami kalau nggak dibeliin motor, akhirnya dia ya mungkin jadi nggak pulang ke rumah, jadi masalah. Kadangkala kita memberikan sesuatu untuk menutup masalah itu terjadi. Jadi nggak ada masalah. Nanti kalau ditanya sama mertua dan eh, sama orang tua, katakan sepertinya kalau nggak dibelikan akan timbul masalah. Maka lebih baik dibelikan. Tapi kalau enggak, artinya suami dibelikan nggak dibelikan dia nggak urusan. Kan memang ada. Dia dikasih hadiah, nggak berterima kasih juga. Ada suami kayak gitu, nggak dikasih hadiah juga nggak marah gitu. Ya udah kalau yang gini nggak perlu dibelikan gitu. <laughs> Barakallahu fikum. <laughs> nah. Barakallahu fikum. Mari bergabung di Telegram Radio Roja Bandung untuk mendapatkan berbagai macam konten dakwah dan info kajian di Kota Bandung.